Termasuk syirik adalah seseorang menginginkan dunia dengan amalnya. Beramal dan dengan amal itu ingin mendapat dunia amal akhirat maksudnya. Wa qaulullahi ta'ala firman Allah taala Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Wahum fiha la yubkhasun dan mereka di dunia itu tidak dirugikan sama sekali. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa nar Mereka adalah orang yang di akhirat tidak mendapat apa-apa kecuali neraka wa habita ma sana'u fiha wa batil dan lenyaplah di akhirat nanti apa yang ia usahakan di dunia dan sia-sia. Wa ma kanu ya'malun dan sia-sialah apa yang mereka amalkan atau yang mereka kerjakan. Surat Hud ayat 15 sampai ayat 16 Maka dari itu di dalam surat Al-Baqarah ya Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berdoa dua hal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Kalau antum lihat ayat sebelumnya atau sebelum doa ini ya ada orang yang berdoanya cuma Robbana atina fid dunya wa lahu fil akhirati min khalaq dia di akhirat tidak dapat apa-apa karena di dunia yang diminta itu ya Allah saya minta apa namanya saya minta rezeki lancar saya minta anak saya seger tapi lupa nggak minta keselamatan akhirat. Makanya harus. Bukan nggak boleh, boleh. Minta dunia boleh. Tapi jangan melupakan apa? Akhirat. Kemudian berikutnya, wafis sahihi dan di dalam hadis sahih an Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kal dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ta'isa abdud dinar selakala hamba dinar selakala hamba dinar Dinar adalah mata uang emas Satu dinar sama dengan 4,25 gram emas murni itu satu dinar Rasulullah bersabda Ta'isa abdud dinar celakalah hamba dinar Ta'isa abdud dirham celakalah hamba dirham dirham adalah perak Ta'isa abdul khamisah celakalah hamba Khomisah. Ta'isa Abdul Khamilah dan celakalah hamba Khamilah. Khamilah adalah apa? Jenis pakaian. Jadi Khamisah dan Khamilah ini jenis pakaian. Celakalah para penyembah dinar, para penyembah dirham, para penyembah pakaian. In utia rodia, kalau dia dikasih, dia ridho, dia senang. Wa illam yu'ta sahito, kalau tidak dikasih, dia marah. Ta'isa wan takasa. Celaka dan tersungkurlah dia. Wa insyika falan takosa. Jika tertusuk duri, semoga dia tidak men bisa mencabutnya. Tuba li abdin akhidin bi anani farosi fi sabilillah. Sebaliknya, beruntunglah, berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya berjihad di jalan Allah. As'asa suhu, Rambutnya kusut. rotin kodama kaki-kakinya Inka nafil hero hirasati kana hero hirasati kalau dia ditugus, ditugaskan untuk menjaga pos penjagaan, maka dia setia menjaga pos penjagaan. Kalau dia ditaruh di belakang, dia setia di pos belakang. Ini ada lam dan lahu. Kalau minta izin tidak diberi izin orang ini. Wa in syafaat kalau memberi syafaat tidak diperkenankan syafaatnya. Kalau mau menjadi perantara kebaikan ditolak eh, perantaraannya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Imam Muslim. Rasulullah dalam hadis ini menggambarkan dua tipe manusia. Yang pertama orang yang kaya, yang kedua orang yang miskin. Yang pertama ini banyak dinar, banyak dirham, banyak pakaian-pakaian mewah, Sedangkan yang kedua ini orang miskin. Membawa kuda perang, rambutnya kucel, pakaiannya berdebu, kakinya berdebu. Kalau dia minta izin tak diizini. Artinya apa? Orang pinggiran. Kalau minta izin masuk tak disuruh masuk. Kalau dia menjadi perantara kebaikan, tidak diperkenankan perantaraannya. Misalnya ada seorang ya butuh pinjaman uang datang ke saya saya nggak punya saya ngomong ke seorang pak ini saudara kita ini punya musibah kena musibah tolong dibantu ketika saya ngomong sama si A si A nggak memperdulikan saya itu namanya perantaraan saya ini tidak di tidak diperkenankan bisa dipahami ya nah, berarti di sini ada dua hamba tetapi anehnya yang pertama yang kaya disebut Taisa celaka. Kan gitu kan? Betul apa tidak? Yang kedua justru dikatakan apa? Tuba beruntunglah. Dikatakan apa? Berbahagialah. Jadi sini bisa disimpulkan berarti bagus mana? Jadi orang kaya atau orang miskin? Bagus mana? Jadi orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Nah, bagus mana? Diterangkan dalam sebuah hadis bahwa nanti pada hari kiamat al fuqara al jannah orang-orang fakir miskin masuk surga ya selama setengah hari akhirat yaitu seperti 500 tahun baru setelah itu orang kaya baru masuk surga orang miskin masuk surga setengah hari akhirat nah setengah hari akhirat itu sama dengan kalau di dunia 500 tahun orang fukoro fukoro masuk surga 500 tahun baru orang kaya masuk Orang miskin sudah minta apa, sudah dikasih, sudah is lama di surga. Baru 500 tahun. Umur sampean dari kecil bayi sampai sekarang berapa tahun? Sudah lama kan? Itu masih lama. Nanti orang fakir miskin masuk surga 500 tahun, <clears throat> baru orang kaya masuk. Nanti bagus mana? Eh? Orang yang kaya syukur sama orang miskin jabat Hmm? Bagus mana? Enak mana? Jadi orang kaya orang miskin. Ya. Tetapi Rasulullah juga mengatakan Inna Rasulullah SAW juga bersabda Al mu'minul qawiyu khairun wa ahabbu ilallah. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah. Kuat apanya? Kuat fisiknya, kuat imannya, kuat finansialnya, kuat hartanya, kuat segala-galanya. Terus bagus mana? Hah? Bagus mana orang kaya yang bersyukur, infak, sedekah, nolong orang, atau orang miskin yang sabar? Bagus mana? Bagus mana? Yang paling bagus adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada seorang sahabat Nabi namanya Abu Dhar. Ausini, ausani khalili bisab'in. Rasulullah kekasihku berwasiat kepadaku tujuh hal. Tujuh hal. Yang pertama, hubil masakin, mencintai orang-orang miskin. Dan Rasulullah berdoa, Allahumma akhini miskinan, ya Allah hidupkan aku sebagai orang miskin. Wa amitni miskinan dan matikan aku sebagai orang miskin. Wa fi zumratil masakin dan kumpulkanlah aku di padang masyar pada hari kiamat nanti beserta orang-orang yang miskin. Mau doa itu. Hmm? Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikan aku sebagai orang miskin ya Allah, dan bangkitkan aku, kumpulkanlah aku bersama orang-orang. Itu doanya Nabi. Wani sama itu. Doanya Nabi. Tetapi bukan berarti Rasulullah minta fakir. Bukan. Karena buktinya Rasulullah juga berlindung dari kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal fakr. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Tetapi hadis itu menunjukkan bahwa orang miskin itu tinggi kedudukannya di sisi Allah. Pernah suatu ketika Rasulullah ingin mendakwai para pembesar Quraisy kaya raya bangsawan bangsawan. Saking semangatnya ada seorang sahabat miskin buta. Bertanya agama nggak digubrik sama Nabi. Karena Nabi lebih senang dakwai orang yang kaya raya pada waktu itu. Kaya raya, punya mobil. Enggak, dulu nggak ada mobil. Kaya raya. Kalau orang miskin nggak mau. yang orang kaya-kaya kok. Kemudian orang miskin buta datang nggak digubris sama Nabi berpaling gitu turun ayat dari langit. Ya. Rasulullah ditegur oleh Allah karena menyepelekan orang miskin. Ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul Muhammad bermuka masam dan berpaling. Rasulullah bermuka masam dan berpaling. Ya, ketika datang orang buta kepada kita gur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya kita kalau ingin ingat Allah bertemanlah sama orang-orang miskin. Itu ya. Rasulullah menyuruh kita untuk hubbil masakin mencintai orang-orang miskin wa an adnwa minhum dan mendekat kepada mereka. Kemudian Rasulullah dalam hadis yang lain tidak ada di kitab juga mengatakan ruba ash-asa akbar madfu'in bil abwab lakin lau aksama alallahi la abarrah. Sesungguhnya ada di antara hamba yang rambutnya ash-asa, rambutnya kusut, akbar berdebu, madfu'in bil abwab kalau ada di pintu orang dia tertolak, gak diizinkan masuk. Tetapi kalau dia berdoa, kalau dia bersumpah, Allah kabulkan doa. Rasulullah mengatakan Rub, as eh, rubba as'asa Bisa jadi ada orang yang rambutnya itu berdebu, kucel, pakaiannya kotor. Matfu'in bil abwab kalau ada di pintu ditolak, nggak boleh masuk. Tetapi kalau dia berdoa langsung Allah kabulkan. Makanya jangan melihat orang dari bajunya. Jangan. Orang soleh itu tidak mesti orang yang memiliki predikat di masyarakatnya. Ya, orang soleh adalah orang soleh ya. Dan dulu sudah saya ceritakan. Masih ingat kisahnya Al Imam Ibnul Munkadir yang yang Madinah terjadi kemarau panjang itu? Masih ingat? Sudah. Jangan paksa saya bercerita lagi. Pulak balik. Saya, saya yang cerita aja bosan. Apalagi yang dengarkan. Bahwa kadang-kadang itu orang yang dijuluki ulama malah doanya gak dikabulkan sama Allah. Justru orang yang biasa dikabulkan. Karena sebagian manusia itu ada yang tidak dikenal di muka bumi, tapi menjadi artis di atas langit. Sebaliknya ada manusia terkenal di muka bumi, tapi penghuni langit tidak mengenalnya. Ya, ada orang itu yang tidak dikenal di masyarakatnya, tidak memiliki strata pendidikan yang tinggi, tidak memiliki kedudukan sosial yang mapan. Tapi kalau berdoa Allah kabulkan. Doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikenal di bumi, tapi terkenal di langit. Dan ada orang terkenal di bumi tapi asing di langit. Ya. Kita tidak boleh melihat orang dari covernya. Ya. Pelajaran yang bisa diambil satu. Iradatul insani dunia bi amil akhirat tidak boleh seorang menginginkan dunia dengan amal akhiratnya. Dia mau sholat dia mau nyolati jenazah kalau dikasih fulus. Dia mau mau ibadah, intinya ibadah lah. Tapi karena ada balasan apa? Dunianya, ya, tidak boleh. Ya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua tafsir ayat Hud, tafsir ayat Hud yang tadi itu ya. Yang siapa yang menginginkan dunia, ya lokasi tapi dia nggak dapat apa-apa di akhirat. Makanya kalau ibadah minta dunia dan akhirat. Nomor tiga, tasmiyatul insan al-muslim abdul dinar wa abdul dirham al khamisah Nomor tiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut Rasulullah SAW menyebut orang Islam sebagai hamba dinar, hamba dirham, hamba komisoh karena itu eh, orientasi hidupnya sehingga disebut hamba seakan-akan nyembah nyembah apa tadi nyembah dinar nyembah uang ar dan yang keempat Tafsir udalika tafsir hal tersebut jika diberi dia senang tetapi jika diberi tidak diberi dia marah. Artinya orientasi hidupnya ya dunia. Kalau dikasih senang, kalau gak dikasih marah. Al-Khamisa yang kelima Rasulullah mendoakan kejelekan celakalah dan tersungkurlah bagi para penyembah dinar dirham khamisa khamila yang nomor tujuh Rasulullah juga mendoakan wa shika falan takosa apabila terkena duri semoga tidak dapat mencabutnya yang nomor tujuh, asana alal mujahid wal mausuf bidilkal sifat. Pujian untuk mujahid yang memiliki sifat-sifat sebagaimana yang tersebut dalam hadis. Bab berikutnya, Bab man atau al ulama wal umara fi tahrimi ma akhalallahu akhalallahu wa tahlil ma haramahu faqad ittakhadhum arbaban min dunillah. Iya betul ya. Barang siapa mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan Allah yang apa yang Allah halalkan dan menghalalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan itu berarti dia telah mempertuhankan mereka. Paham maksudnya? Di ulama, alim, guru, tuan guru, ustadz, kiai atau siapa saja mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang sudah Allah haramkan. Terus kok kita setuju? Berarti kita nyembah ustaz tersebut, nyembah kiai tersebut. Kala Ibnu Abbas radhiyallahu anha anhuma dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridai keduanya. Yusiku antanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir turun batu dari langit. Aku katakan kepada kalian, kalau Rasulullah, Rasulullah bersabda. Tapi kalian membantah ucapanku dengan kala Abu Bakar, Abu Bakar berkata. Kala Umar, Umar berkata. Ini zaman pada waktu itu Abu uh, eh, Abdul bin Abbas ini ngajari orang Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda ini itu ini itu. Tiba-tiba ada orang mengatakan, "Loh, tapi kala Abu Bakar kata wa Abu Bakar tapi Abu Bakar ngomong seperti ini. Loh, tapi Umar ngomong seperti ini. Marah Abdul bin Abbas. Dan Abdul bin Abbas mengatakan, "Yusiku antan antanzila alaikum hijaratun minas sama." Hampir saja turun batu dari langit. Ketika aku katakan kala Rasulullah, kalian bantah ucapanku dengan kala Abu Bakar. Kala Umar. Ah, dilarang. Itu saja. Kuatir Abdullah bin Abbas turun batu dari langit. Padahal bantau ucapan Nabi pakai siapa? Pakai Abu Bakar. Abu Bakar ini manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul. Manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul ya Abu Bakar. Itu Abdullah bin Abbas ketika menjelaskan hadis Nabi Rasulullah bersabda seperti ini, seperti ini, seperti itu. Tiba-tiba ada orang nyeletuk, loh, tapi katanya Abu Bakar seperti ini, seperti ini, seperti Loh, katanya Umar seperti ini, seperti Marah Abdul bin Abbas. Padahal ini bantah pakai ucapannya siapa? Abu Bakar. Loh bagaimana kalau orang zaman sekarang dituturi loh ini buatan buatan buatan parang nih Rasulullah sampun sampun jauh. Allah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Loh, tapi cari kiai enggak mau. Dari ustaz tuh enggak mau. Wah ini lupa. Ini. Hmm. Padahal ini yang dipakai hujah Abu Bakar. Manusia paling paham syariat setelah Nabi. Hijrah bareng Nabi, di gua bareng Nabi. Kemana-mana bareng Nabi. Paling tahu tentang Islam. Setelah Rasulullah. Siapa? Abu Bakar. Itu saja ketika Ibnu Abbas mengatakan, "Kala Rasulullah," Rasul berkata. Terus ada orang membantah beliau. Loh, tapi Abu Bakar pernah memutuskan marah beliau. Hampir-hampir turun batu dari langit ketika aku katakan kepadamu, "Qala Rasulullah." Kemudian aku membantahku dengan "Qala Abu Makanya nggak boleh membantah ucapan Nabi dengan ucapan siapapun di muka bumi. ini. Makanya Imam Malik mengatakan ya kullun yukhadu wa yutrak. Setiap ucapan boleh diambil, boleh di, di ditinggalkan kecuali pemilik kuburan ini. Maksudnya siapa? Rasulullah karena Imam Malik ini Imam Darul Hijrah. Imam Masjid Nabawi. Imam Malik itu tinggalnya di Medina. Imam Syafi'i gonta ganti. Imam Syafi'i dari Mekah pindah ke Irak, Irak pindah ke Mesir. Imam Ahmad tinggalnya di Baghdad. Imam Abu Hanifah tinggalnya di Kufah. Nah, Imam Malik tinggalnya di Medina. Kullu kalamin yuqad wa yutrok illa sahib hadzal qabr. Setiap ucapan boleh diambil, boleh ditolak kecuali pemilik kuburan ini. Siapa? Rasulullah. Karena beliau ngajar di masjid Nabawi. Ya. Jadi nggak boleh membenturkan ucapan Nabi dengan siapapun nggak boleh. Faqala Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal berkata, Asibtu liqaumin arim arafu al-isnada wa sihatahu yadhabu ila roi Sufyan. Aku heran sama orang yang mengerti ilmu isnad, ngerti ilmu hadis, bisa mengerti ini sahih, ini dhaif, tapi dia berpendapat dengan pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan ini maksudnya Sufyan Ats-Tsauri ulama terkenal. Wa Allah Subhanahu wa taala berfirman yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah Allah itu takut tertimpa fitnah. Au yusibahum adabun alim atau tertimpa adab yang pedih. Imam Ahmad bertanya, ada terima fitnah. Tahu nggak kamu apa yang dimaksud dengan fitnah itu? Al fitnah tu syirik. Fitnah adalah syirik. La'allahu idza radda ba'dha qawlihi bisa jadi di, ketika dia membantah sebagian ucapannya Nabi, ucapan Rasul, an yakafi qalbi syai'un min az-zaik fayahlik. Maka bisa jadi ada dalam hatinya apa? Zaik. Artinya apa di situ? Kesesatan jadi akan celaka. Makanya para sahabat tidak takut kalau menyelisih perintah Nabi. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab ini ketika jadi khalifah, ketika beliau jadi khalifah beliau berjalan dari rumahnya ke masjid. Tiba-tiba dalam perjalanan ke masjid itu ada talang, berarti talang tak? Berarti talang kan? Apa? Itu loh yang di Ya, talang air netes air dari atas. Kena Umar, Umar kan orangnya itu Ida takallama asma kalau ngomong itu keras, lantang. Ida masa asro kalau jalan cepat. Wa ida toroba aujat dan kalau dia memukul itu telak. Itu Umar. Ida takallama asma kalau ngomong lantang. Wa ida masa kalau jalan cepat. Wa ida toroba kalau mukul orang nunjuk telak. Itu Umar bin Ketika beliau berjalan tiba-tiba aja talang netes air, ganggu orang jalan. Lah umat langsung diambil sama Umar dibuat dibuang. Itu rumahnya Abbas pamannya Nabi. Ya, jadi lewat jalan ada talang miliknya Abbas pamannya Nabi netes diambil dibuang. Abbas lihat maka didatangi sama Abbas pamannya Nabi ini. Wahai khalifah, itu talang dulu yang masang itu Rasulullah loh ya. Takut Umar bin Khattab. Ya. langsung Umar bin Khattab berkata kepada Abbas, wahai Abbas, tidak boleh ada tangga kecuali pundakku. Khalifah loh. Akhirnya Abbas naik ke pundaknya Khalifah ambil nata talang tadi. Saking takut. Takut untuk menyelisih berita Nabi, takut. Ya, karena kalau orang menyelisihi itu akan kena zaid menyimpang. Tidak mau para sahabat menyimpang dari aturan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sakit keras, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim eh, di akhir-akhir hayat beliau ya, sebelum sakit keras lah, beliau mengirim pasukan dipimpin oleh Usama bin Zaid, seorang pasuk, seorang komandan yang masih kecil, masih bocah mengirim pasukan untuk melawan Romawi. Banyak sahabat yang kurang setuju. Banyak sahabat yang kurang berkenan karena Osama itu masih bocah kecil. Bagaimana memimpin pasukan di belakangnya ada Khalid bin Walid, ada Amr bin As, ada Su'bah bin Mughira, ada Khalid bin Jas, banyak. Bagaimana bocah kecil? Kurang setuju sahabat ini dengan keputusan Nabi maka Nabi mengatakan jika kalian mencela kepemimpinannya Usama, berarti dahulu kalian mencela kepemimpinan bapaknya yaitu Zaid karena dulu Zaid juga pernah jadi panglima. Terus setelah itu Rasul wafat, sakit keras wafat. Diganti siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq diangkat jadi khalifah, muncul nabi-nabi palsu. Musailamah Al-Kadzab Al-Ansi yang Yaman, Musaylim al-Kadzab ada dia mama. Nabi-nabi palsu muncul. Orang-orang banyak yang murtad ketika Nabi wafat ini. Murtad. Ada orang ingkar zakat, ada yang nggak mau bayar zakat, ada yang murtad, ada nabi palsu banyak dan memiliki pengikut. Nabi-nabi palsu itu punya pengikut, jangan dikira nggak punya pengikut. Banyak pengikut. Di saat seperti itu, Umar Abu Bakar berkeyakinan tetap pasukannya Usama berangkat ke Romawi. Ditegur, dinasihati sama Umar bin Khattab, wahai khalifatar Rasul, wahai pengganti Rasulullah, apakah benar kita ini mau ngirim pasukan ke Romawi, apalagi dipimpin seorang anak kecil yang mana sekarang Medina ini terancam, banyak orang murtad, banyak nabi palsu, banyak orang ingkar zakat. Bagaimana Anda ini mau menaklukkan Romawi? tempatnya jauh, sedangkan di sekitar Madinah ini banyak terjadi kekacauan, ada nabi palsu, ada itu. Kalau berangkat menuju Romawi itu cari untung. Kalau mempertahankan Madinah ini mempertahankan modal. Seorang perdagang sebelum mikir untung harus memastikan modalnya aman. Paham? Setuju tak? Harus setuju. Ya. Akhirnya Masuk akal nggak ini omongannya Umar bin Khattab ini? Menurut kalkulasi manusia tepat apa enggak ini? Tapi tidak berlaku bagi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Wallahi, sekiranya anjing-anjing di kota Madinah menggigit kaki-kaki istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, aku tidak akan pernah mengurai benang yang sudah diikat oleh Rasulullah Aku tidak akan pernah mengurungkan pasukan yang sudah diberangkatkan oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkin Rasulullah itu nyuruh terus salah, itu tidak mungkin. Diberangkatkan sama Umar sama siapa? Abu Bakar meskipun banyak prajurit yang enggak. Ini kurang tepat ini gitu. Diberangkatkan sama Abu Bakar. Apa yang terjadi? Usama bin Zaid diberi kemenangan oleh Allah bisa mengalahkan Romawi. Dan dengan kemenangan ini takut orang-orang murtad gak jadi murtad. Nabi palsu dibasmi sama Abu Bakar. Orang orang zakat dikembalikan menjadi Islam lagi. Sampai-sampai Abu Hurairah mengatakan, Wallahi kalau detik itu Abu Bakar tidak dijadikan khalifah, Allah tidak disembah lagi di muka bumi. Saking hebatnya Abu Bakar. Tidak mau menyelisih sedikit pun perintah Rasulullah SAW. Karena takut akan menyimpang dari jalan Rasulullah. Sampai dalam hal yang tidak dimampui oleh Abu Bakar, Abu Bakar selalu ingin meniru Nabi. Ketika sakit keras Abu Bakar as didatangi putrinya, siapa? Aisyah. Wahai putriku, sakit keras nih. Rasulullah dahulu dikafani berapa helai? Tiga, wahai ayahanda. Kalau begitu, aku minta dikafani dengan tiga helai. Sekarang ini hari apa, wahai anakku? Hari Senin, wahai ayah ayahanda. Rasulullah mati hari apa? Hari Senin. Kalau begitu aku berharap hari ini aku mati. Ajarlah kita seperti beliau itu. Sampai dalam hal yang tidak mampu untuk meneladani Nabi, beliau berusaha untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, ya, para sahabat. Ada seorang sahabat Nabi bawa cincin dari emas. Dilihat sama Nabi, apa itu? Cincin emas ya Rasulullah. Diambil sama Nabi, nggak pakai omong. Diambil sama Nabi, dilempar sama Nabi. Terus Rasulullah berjalan pulang. Terus sahabat ini pulang. Ditegur sama temannya. Loh, loh ambilin itu cincinmu itu. Emas lu itu ambil. Kan meskipun gak kamu pakai, bisa kamu jual. Nanti uangnya bisa untuk belanja istri. Ambillah. Bagaimana mungkin, kata dia nih. Bagaimana mungkin aku mengambil sesuatu yang sudah dilempar oleh Rasulullah. Dibiarkan. Sampai kokon motong celono ya lu repot ya Allah. Hmm. Tuh pengorbanannya sahabat. Pengorbanannya sahabat. Itu banyak, Pak. Makanya kalau ada materi khusus itibaknya sahabat kepada Rasulullah tuh luar biasa. Kita bisa kok ada generasi seperti itu. Banyak hal. Ya, banyak hal saking cintanya para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu banyak contoh ya. Untuk sementara itu aja contohnya. Wa an Aji bin Hatim radhiyallahu anhu dan dari Aji bin Hatim semoga Allah meridhoi beliau. usami an Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhil ayat. Aji bin Hatim ini dulu agamanya Nasrani, Pak. Sahabat Nabi, nanti masuk Islam akhirnya masuk Islam. Dulunya Nasrani, Kristen. Lah Adi bin Hatim ini mendengarkan Rasulullah membaca ayat surat berapa itu? Atau ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan Akbar, akbar itu pendeta Yahudi. Ruhban, pastor-pastor Nasrani. Jadi kalau ahbar itu ahli ilmunya Yahudi, kalau ruhban itu ahli ibadahnya Nasrani. Ada? Di kitab ada kan? Gak tahu diterjemahkan apa nih? Rahib dan? Ya, makanya. Coba perhatikan saya. Ittakhadhu mereka menjadikan ahbar. Ahbar itu alim-alimnya Yahudi. Waruhban itu ahli ibadah rahib-rahibnya Nasrani. Mengapa Yahudi dikatakan alim? Karena ngerti. Mengapa Nasrani dikatakan rahib ahli ibadah? Karena mereka beribadah tapi apa? Tanpa perhatikan. Ittahudu akbarohum marubanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Adri bin Hatim pada waktu itu mendengar Rasulullah membaca ayat itu. Maka Adi bin Hatim mengatakan, ya, mengatakan perhatikan, mengatakan fakultulahu aku berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna lasnana abuduhum. Do, kami nggak pernah kok nyembah rahib, nggak pernah. Meskipun kami dulu itu apa? Nasrani, paham kamu sendiri? Jadi gini, datang aji nih, Adi bin Hatim datang, Rasulullah membaca ayat ini, Ittaqadu ahbarohum waruhbanahum arbaban min dunillah. Dulu ahli kitab, orang-orang ahli kitab itu menjadikan rabi-rabi mereka Yahudi kan dan pendeta-pendeta mereka sebagai sesembahan selain Allah lah dia tersinggung dia ngomong loh kami nggak pernah kok nyembah rahib kami nggak pernah kok nyembah rabi kami nggak pernah kok nyembah pendeta-pendeta dijawab sama Nabi perhatikan Alaysa yuharrimuna ma akhallallah fatuhrimunahu bukankah mereka dahulu mereka dahulu mengharamkan apa yang Allah halalkan kemudian kalian pun ikut mengharamkannya bukankah nikah itu halal kemudian mereka mengharamkannya dan kalian setuju paham maksudnya tak wa yuhalli wa yuhalluna ma harramallah dan bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan kalian ikut menghalalkannya Allah mengharamkan babi, kemudian pendetamu mengatakan halal dan kalian ikut menghalalkan. Paham kan maksudnya? Nah. Fakultu, maka Aji mengatakan, iya memang itu kenyataannya. Fatilka ibadatu, itulah bentuk penyembahanmu kepada pendeta-pendetamu. Paham maksudnya? Jadi kalau ada alim tokoh gerejawan atau siap atau ulama atau ustadz Allah mengharamkan A. Terus dia mengatakan oh, ini halal, terus kita ikut. Wah, ini bahaya. Kita nyembah berarti. Allah katakan riba itu haram. mada empat sepakat riba itu haram. pinjam duit 100 juta, ngembalikannya 100 juta. Berapa biasanya? Berapa persen? Apa apal pinjem bank misalnya 10 juta kembalikannya misalnya saya nggak tahu ini misalnya kembalikannya 10 juta 500 sepakat ini riba kalau ada orang mengatakan tidak oh, apa-apa ini sudah zaman modern sudah tidak apa-apa ya. menghalalkan apa yang Allah haramkan terus pengikutnya iya halal semua tidak apa-apa ikut wah ini bahaya berarti mereka nyembah itu maksudnya paham Dikatakan dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis dikatakan kunna na'udzu al-ijtima fi baitil mayyit. Kami menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidangkan makanan minan niyaha termasuk meratap. Ini para sahabat yang ngomong. Kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil ada hidangan-hidangan makanan termasuk meratapi mayit. Imam Syafi'i mengatakan akrohul maktam. Aku benci acara maktam. Kumpul-kumpul makan-makan di rumah makir. Imam al hizami yang bermadhab Syafi'i mengatakan. mayaf al hunas Apa yang dilakukan oleh orang-orang. al istimak kumpul-kumpul fi baitil mayit di rumah orang mati. Wason itom dan membuat makan minal atil mungkar termasuk bit ayam mungkar. Jelas. Terus kalau ada orang zaman sekarang, tak apa-apa. Karena nggak makan-makan kok dilarang. Itu kan Kan hati-hati ya. Jadi seperti itu. Kalau Allah mengatakan halal, ya harus kita ikut halal. Jangan ikut selain Allah. Kalau Rasul sudah mengatakan haram, ya haram. Jangan ikut kepada selain Rasulullah. Pelajaran yang bisa diambil satu tafsir ayat nur. Tafsir ayat nur yang mana tadi? Tafsir ayat nur yang mana ayat nur ini? Oh iya. Ayat 63 itu ya. Hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah Nabi, perintah Allah itu takut tertimpa fitnah ya kan? Iya. Itu ya. Artinya hati-hati menyelisih perintah Nabi itu hati-hati. Tak boleh. Iya. Wama ma atakumur rasul wama ma atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi kerjakan dan apa yang dilarang Nabi berhenti. Dan kemarin kan dulu, dulu sudah pernah saya katakan, di zaman sahabat itu masih belum ada istilah wajib, haram, sunnah, mubah, makruh itu belum ada di zaman sahabat. Itu kan ada di zaman para imam-imam madhab. Tidak ada di zaman Rasulullah. Ini hukumnya wajib, ini hukumnya makruh, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya apa tadi? mubah, tidak ada. Di zaman itu belum ada. Yang ada cuma larangan dan perintah. Rasulullah kalau mengatakan kalau kalian masuk masjid jangan duduk tapi sholatlah dua rakaat. Para sahabat tidak tanya ini wajib apa sunnah ya Rasulullah. Dia dikerjakan gitu aja. Ya. kalau itu perintah Nabi kerjakan, kalau larangan berhenti. Itu sahabat seperti itu dulu. Nah, tapi karena memang tingkatan perintah itu kan beda-beda, akhirnya dijelaskan sama para ulama madhab ini tingkatannya wajib, tingkatannya sunnah gitu. Ya. Tapi dulunya di zaman Nabi tidak ada istilah seperti itu. Meskipun prakteknya ada, tapi istilah wajib sunnah makruh itu belum ada di zaman Nabi dan sahabat. Tafsir ayat Baro'ah. Baro'ah berarti atau itu ya. Nama lain atau bahkan al ya Betul? Artinya apa tafsirnya di situ? Bahwa mengikuti ulama, kia ya, uh, ustaz atau tokoh agama dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharapkan apa yang Allah halalkan itu termasuk bentuk penyembah. Jadi nyembah itu nggak harus sujud ke orangnya ndak. Orangnya berfatwa kemudian sudah jelas-jelas menyelisih Al-Quran Sunnah, tapi masih diikuti, ya termasuk bentuk apa tadi? Nomor tiga, tanbi ala makna ibadah lati angkarwa adi. Perlu diperhatikan arti ibadah yang sebelumnya diingkari oleh Adi. Jadi Adi bin Hatim menganggap ibadah ya berarti nyembah kan gitu kan ya sujud eh, nyembah gitu. itu maksudnya Adi. Kami nggak nyembah kok kan gitu kan. Berarti ibadah dalam benaknya Adi itu ibadah yang artinya apa? Ya langsung nyembah kan gitu. kan. Padahal kata Nabi nyembah itu tidak hanya itu saja. Itu diterangkan sama Nabi bahwa kamu mengikuti tokoh yang salah, padahal kamu tahu itu menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, itu juga termasuk bagian dari apa? Bisa dipahami? Nomor empat, Tamsil Ibn Abbas bi Abi bi Abi Bakar wa Umar, tamsil Ahmad bi Sufyan. Ya, toyib. Jadi contoh kasus yang dikemukakan Ibnu Abbas dengan menyebut Abu Bakar dan Umar. Adapun yang dikemukakan oleh Imam Ahmad dengan menyebut Sufyan, karena Sufyan terkenal pada zaman itu. Termasuk ulama fikih terkenal. Sufyan Ats-Tsauri. Pernah dengar kan nama itu kan? Ya, termasuk orang ternama. Tetapi meskipun ternama sekalipun tidak boleh menolak hadis Nabi dan e, ikut perkataan ulama. Kalau menyelisih perintah Nabi. Al khamisa pelajaran nomor 5. Tahayyurul ahwal ila hadil ghayah hatta sara ingdal aktar Ibadatul ruhban hiya Abdul a'mal wa tusammal wilayah. Hal tersebut telah berkembang sedemikian rupa sehingga terjadi pada kebanyakan orang penyembahan orang-orang soleh yang dianggap sebagai amal yang mulia dan dipercayai sebagai wali. Artinya di sini para jemaah tidak boleh kita hulu melampaui batas dalam apa tadi? Mentaati ke tokoh atau tuan guru dan seterusnya. Kita mentaatinya selama dalam ketaatan kepada Allah dan kita tidak boleh mentaatinya ketika keluar dari ketaatan kepada Allah. Selesai. Silakan kalau ada pertanyaan. Apa hukum bagi seseorang yang bekerja untuk ikut orang musyrik? Bekerja dengan orang non muslim boleh. Jika pekerjaannya tidak ada kaitannya sama kesyirikannya. nggak mesti riba, Pak. Ya. Tetapi jika pekerjaan itu berkaitan dengan kesyirikannya maka tidak boleh. Seperti minta tolong untuk membuat kelenteng atau minta tolong untuk dibuatkan patung sesembahan. Dia muslim tapi disuruh buat patung. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Ya karena jenis amaliannya sudah salah. Tapi kalau kerja sama orang non muslim untuk jaga toko, yang dijual itu sembako, beras, permen, minyak, gula, boleh apa enggak? Assalamualaikum Ustaz, apakah kisah Abu Bakar yang menyuapi pengemis Yahudi buta itu sahih? Wallahu alam, saya belum tahu. Mana sini lafadznya? Bagaimana Arabnya bisa dilacak? Apa hukum seorang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan dan sebaliknya? Apakah dia kafir, fasik atau zalim? Tergantung, terperinci. Terperinci jika dia meyakini bahwa hukumnya Allah ini tidak relevan lagi, ya bahwa hukum yang baik yang hukum positif, hukum Allah ini sudah tidak relevan, ini bisa keluar dari Islam. Itu yang pertama. Perincian yang nomor dua, yang mengatakan hukum Allah itu baik, hukum hukum positif juga baik, sama-sama baik, yang penting sama-sama dilaksanakan aja. Mau ini mau ini tidak apa-apa, yang penting supremasi hukum ditegakkan. Tidak apa-apa, hukum Allah baik, hukum biasa juga baik. Yang penting diamalkan. Mau ini ya harus ini, mau ini ya ini harus konsisten. Boleh nggak seperti ini? Kafir apa nggak kafir ini? Keluar dari Islam karena dia menyamakan hukum Allah dengan hukum makhluk. Alaihissallahu bi ahkamil Adapun yang ketiga adalah orang yang mengakui hukum Allah itu hukum tertinggi. Tapi ya kita ini hidup di negara yang belum menegakkan semua 100% hukum Allah. Tapi ya sebenarnya hukum Allah itu lebih baik. Tapi ya gimana lagi kita belum bisa. Apalagi saya sebagai seorang hakim misalnya, saya harus menjalankan profesi saya berdasarkan undang-undang selain hukum Allah. Tapi saya sebenarnya tahu bahwa hukum Allah itu hukum yang terbaik lah. Kalau yang seperti ini dia tidak, tidak apa? Tidak keluar dari Islam. Dan kita nggak boleh untuk mentakfir am. Ah, jadi misalnya semua orang yang jadi PNS kafir misalnya tidak boleh. Pemerintah ini tohu semua tidak boleh juga. Itu namanya kan sudah sering disampaikan tidak serta merta orang yang terjatuh pada amalia kekufuran menyebabkan kekufuran terjatuh pada dirinya. Paham tidak? Tidak serta merta orang yang terjatuh pada amalia kekafiran menyebabkan kekafiran terjatuh pada dirinya. Paham tidak? orang nyembah kuburan, orang misalnya, orang apa contohnya ya? Misalnya ada orang, ada orang yang mengat oh, barang siapa menyembah kuburan maka dia kafir. Misalnya ada orang ngomong seperti itu. Loh ini benar, memang seandainya nyembah sungguhan, dikeramatkan, disembah gitu. Ini perkataan yang disepakati oleh para ulama. Tetapi nah, kalau ada orang nggak paham, terus dia datang ke kuburan, terus bertawas, kemudian kita kafirkan, tidak boleh. Kalau sudah, mas kamu kafir, tidak boleh. Mungkin dia nggak ngerti ilmunya, belum tahu, belum dinasihati bahwa itu tidak boleh. Jadi tidak serta merta perbuatan kekafiran itu, tidak serta merta orang yang terjatuh pada amal kekafiran menyebabkan kekafiran terjatuh pada dirinya. Semoga bisa dipahami ya. Artinya hati-hati gitu nih amaliannya iya amalia kufur, tapi orangnya maka itu masih butuh ikomatul hujjah, butuh penjelasan lebih lanjut. Dan itu sudah sering saya sampaikan. Kalau di rumah ada gambar yang bernyawa, malaikat rahmat tidak bisa masuk. Bukan tidak bisa masuk, tidak mau masuk. Kenapa kalau uang, gimana kalau uang? Uang kan banyak gambarnya. Simpen tentang dompet, jangan dipajang. Kecuali kalau uangnya taruh di dinding, uangnya. Tanya. Hmm? Ustadz saya punya rumah di kontrak seorang dukun Bagaimana Ustaz? Selesaikan kontrakannya, suruh pindah. Enggak aman, rumah sampai enggak aman. Sesuai penjelasan bab 37 poin nomor 5 yang mana ini? Kalau kita parafnya nggak ada berapa berapanya nggak ada. Kita maslinya nggak pakai bab, eh nggak pakai nomor. Hukum bermakmum dengan imam yang hanya mau mengimami karena dibayar. Bagaimana itu? Ya, ya jangan lah ya. Itu gak boleh. Jadi mau jadi imam kalau dibayari, tidak boleh. Tapi kalau dia itu ditunjuk oleh takmir, tidak minta, ditunjuk oleh takmir untuk jadi marbot. Ngerti marbot? Marbot itu bahasa Arab, artinya yang terikat, nggak bisa kemana-mana karena nungguin masjid toh. Di masjid, harus ada nanti orang nggak boleh kerja, jadi masih itu. Kemudian ada yayasan, ada masukan digaji, tidak ya, apa-apa kalau itu. Tidak apa-apa kalau seperti itu. Dia nggak minta dan digaji, tidak apa Bagaimana hukumnya jika seseorang mempunyai hutang atau membeli barang milik kita? Bagaimana hukumnya jika seorang mempunyai hutang? atau membeli barang milik kita yang pembayarannya secara dicicil. Namun kita mengambil barang pembeli sebagai jaminan sampai lunas. Barang apa? Atau makan sesuatu yang sepertinya sudah menjadi haknya. Contoh, seorang membeli motor kepada kita secara dicicil. Namun kita menahan BPKB motor hingga pembayarannya lunas. Boleh apa enggak? Jaminan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Ayamul Bid jatuh pada hari Ahad, Senin, dan Selasa besok. Sedangkan hari Senin berbarengan dengan puasa Senin Kemis. Apakah niatnya digabung atau bagaimana? Enggak bagaimana bagaimana. Para sahabat enggak enggak pernah neko-neko kayak gitu. Niat puasa Ayamul Bid ya puasa Ayamul Bid, puasa Senin ya puasa Senin. Jangan terjebak dengan para sahabat itu kali baca itu biasa gitu dah. Ustaz bagaimana saya ini puasa jauh kebetulan hari Senin kebetulan ayam ulpi itu Yes ya, kafe. Jadi ya ini sudah. kalau secara fikih ya banyak ulama yang bolehkan ya cuman ibadah itu jangan apa jangan terlalu apa ya membalik diri sampai neko-neko gitu niat kalau orang sudah terbiasa apa jauh itu ya sudah jauh itu aja kalau niatnya puasa kalau secara fikih sih boleh ya para ulama mengatakan boleh cuman tidak dinukil dari para sahabat keneko-nekoan seperti itu itu loh tidak dinukil. tapi coba boleh Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa itu Buddha? Buddha ya Buddha Manusia yang tidak merdeka Dimiliki oleh orang lain Apakah perbudakan termasuk perdagangan manusia? Adapun perdagangan manusia sekarang ini bukan perbudakan yang sah. Adapun perbudakan yang sah itu diatur dalam agama dan ada aturannya. Apakah sampai saat ini Arab Saudi masih ada perbudakan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Assalamualaikum Ustaz, saya pernah mendengar Waalaikumsalam orang yang menyebutkan bahwa syukuran kehamilan yang dilakukan pada kehamilan 4 bulan dibolehkan dalam syariat. Rasulullah tidak pernah membuat syariat ambil 4 bulan ada acara khusus, 7 bulan ada acara khusus, tidak ada. Yang ada adalah nanti ketika lahir 7 harinya di akikoi. Adapun 30 hari, 4 bulan, 7 bulan tidak ada syariat khusus. Apa benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun berziarah ke makam para suhada Uhud dan itu dijadikan dasar kita untuk mengajarkan haul? Ya, ziarah ya ziarah ya. Memang Rasul ziarah iya Rasul pernah ziarah ke makam Uhud tapi apakah setiap tahun walau alam. Tapi kalau Rasul ziarah iya Rasul pernah ziarah ke makam Uhud. Tapi ya tidak bisa dijadikan dalil tentang acara yang disebutkan tadi. Ada pertanyaan lagi? Atau ada dulu? Ustaz bagaimana rumah yang dikontrak oleh orang Nasrani tidak apa-apa. Muamalah yang sistemnya muamalah duniawi tidak apa-apa. Insya Allah ya. Ustaz kalau saya kos terus kalau telat bayar didenda apa yang termasuk riba? Ya itu akan jadi dua harga nanti. Yang harganya sekian di tengah perjalanan jadi berapa? Jadi sekian. Makanya Allah alam lebih baik dalam bentuk yang lain aja. Dendanya dalam bentuk yang lain. Sanksinya dalam bentuk yang lain. wa alam. Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wa ba'd. Eh, saya ulangi untuk mengenai penggabungan niat tadi itu ya. Kalau intinya kalau sesama sunnah, insya Allah tidak mengapa. Niat puasa Senin Kemis sekaligus puasa apa tadi? Ayamul bid, insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya menjadi driver ojek yang pelanggannya wanita bukan mahram. Ya kalau nggak sentuhan ya tidak apa-apa. Bisa nggak sentuhan? Kalau bisa nggak sentuhan dan tidak menimbulkan fitnah ya tidak apa-apa. Atau dikasih hijab di belakangnya. Allah a'lam. Yang lain. không có bao nhiêu nữa là termasuk wanitanya apa bisa terdidik karena wanita saya kira lebih baik sholat di rumah tapi kalau waktu berangkat bulan karena itu yang kita Ya, pertama, jadi setahu kami sholat gerhana itu pada dasarnya bukan sholat wajib, tetapi hendaklah kaum muslimin melaksanakannya. Dan setahu saya tidak ada larangan untuk wanita mengikutinya. Iya. Seperti sholat terawih. Wanita boleh nggak di masjid? Allah alam. Saya nggak berani mengatakan nggak boleh. Terus? Wallahu a'lam. Saya belum bisa jawab. Salah. Lain kali nggak usah salah. Tapi tidak apa-apa. Kalau sholat gerakannya melebihi tiga kali, ya memang kan lebih dari tiga kali satu, dua. Oh maksudnya gerakan di luar sholat. Jika itu merupakan hajat dan tidak bisa kecuali harus dilakukan ya tidak apa-apa. Rasulullah pernah sholat gendong anak kecil. Yang namanya gendong anak kecil itu gerakannya banyak benda. Ya Rasulullah kalau sujud, cucu beliau Umama namanya ditaruh satu. Nah, enggak satu gimana satu naruh. Nah itu kalau Rasul bangkit digendong lagi. Jadi tidak apa-apa jika memang itu dibutuhkan itu memang dibutuhkan misalnya ada orang sakit yang kadang-kadang dia harus apanya gitu ya sakit banget terus dia dipegangi dan memang nggak kuat ya mudah-mudahan nggak apa-apa tapi kalau sholat nggak ada apa-apa terus dia gini <laughs> ada gitu tuh. <laughs> ya kalau gitu ya abas namanya itu nggak boleh ya tapi kalau memang dia itu butuh misalnya lupa Waktu sholat ternyata HP-nya bunyi. Jangan dibiarkan, langsung ambil matikan. Dalam matikan jangan dijawab. Kembalikan lagi ke kembalikan matikan terus kembalikan lagi jangan dibiarkan nggak boleh ya seperti itu ya atau lupa alarmnya bunyi boleh dimatikan atau sholat pilek dia bawa apa tisu boleh tidak apa meskipun lebih dari tiga gerakan yang penting karena memang ada ada apa? Ada hajat. Rasulullah pernah sholat berjalan buka apa? Pintu. jadi kalau hajat ada dan Rasulullah membolehkan sholat membunuh kala jengking sama membunuh apa? Ular. Meskipun dalam keadaan sholat. Nah, itu kan gerakan-gerakan yang memang di Rasulullah pernah sholat, kemudian misananya yang masih kecil Abdul bin Abbas sholat di sebelah kiri terus diputar sama Nabi. Artinya gerakan-gerakan ya selama itu demi kemaslahatan apa? E, kemaslahatan sholat ya maka insya Allah tidak mengapa asalkan tidak berlebihan. Ada misalnya ada orang sholat jamaah terus sudah sholat miknya nggak enak suaranya terus ada di belakang iman ngatur dinaikkan diturunkan gini gini ya pulangi aja kalau kayak gitu tapi ada sebagian diteruskan jelasnya.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 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته